الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ عليك رحمه الله تعالى ودم نفعته وببركة علومه وبكم الدارين آمين رضي الله عنكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك الفقه والمنوع والرزق وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك وابنا خزيمة وحبا dan dua ibnu Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban Annahu sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'idan mimbar, naik mimbar. Lagi sedang mau khutbah. Mau khutbah naik mimbar. Bagala lalu Nabi berkata amin, amin, amin. Tiga kali. Gila ditanya ya Rasulullah Innaka sa'idtan mimbara wa qultu amin. Fakulta amin, amin, amin. Ya Rasulullah, kamu naik ke mimbar lalu kamu berkata atau mengucapkan amin, amin, amin sampai tiga kali. Fagala lalu Nabi menjawab, Inna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangi aku. Jadi waktu Nabi naik mimbar, Jibril datang. Fagala lalu Jibril berkata, Man adraga syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhala an-nara fa'ab'adahu Allah qul amin faqultu amin Kata Jibril siapa orang yang mendapati bulan Ramadan namun dia tidak diampuni oleh Allah dosanya. Lalu mati. Maka dia orang yang masuk Ramadan tapi belum dapat ampunan Allah. Masuk neraka. Kita sudah bayangkan Ramadan itu bulan ampunan. Di awalnya aja udah berapa makhluk diampuni Allah. Di pertengahan di akhirnya. Ya. Tapi ada satu manusia ya yang masuk Ramadan sampai habis Ramadan nggak diampuni juga. Ya ini dosanya kayak apa ini orangnya? Atau mungkin di Ramadan dia maksiat. Dia nggak puasa, dia nggak melaksanakan kewajiban. Mungkin sampai sampai Allah nggak ampuni. Padahal Ramadan itu bulan mulia, bulan ampunan. Ya. Yeah. Ini celaka ini orang yang semacam ini. Masuk Ramadan belum diampuni oleh Allah. Lalu dia mati dalam keadaan belum mendapat ampun. Maka masuk ke dalam neraka. Fa'ab'adahu Allah, maka Allah jauhkan dia itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kul ucapkanlah amin ya Muhammad. Jadi Nabi disuruh aminin. Iya. Fakultu, aku lalu berkata amin. Karena Jibril yang amin, yang suruh. Allah kirim salam. Siapa orang yang masuk Ramadan tapi tidak mendapat ampunan Allah, dia mati dalam keadaan tersebut, Allah akan masukkan ke dalam neraka. Ucapkan amin ya Muhammad SAW. Nabi amin. Ya yang suruh malaikat, yang jawab Nabi, eh yang bilang amin Nabi. Gimana coba? Iya. Hah? Iya. Bahaya Eh? Maka ini bulan Ramadan kita minta ampun sama Allah. tinggalin maksiat, jangan berbuat lagi. Wa man dzukirta indahu. Ini ucapan Jibril. Lalu Jibril mengatakan siapa orang yang disebut namamu, disebut engkau indahu di sisinya. Hah? Oh, iya. oh lewat. Waman adraka abawaihi au ahadahima ahadahuma falam yubirrahuma famada fadakhala an-nar fa ab'adahu Allah qul amin faqultu amin yang kedua kata Jibril siapa orang yang mendapati dua orang tuanya atau salah satu dari dua orang tua masih hidup mak bapak masih hidup atau seorang aja yang hidup imma bapaknya atau ibunya Falam yubirrahuma. Namun tidak mampu berbakti kepada keduanya. pamata lalu mati. Pada kholan nar orang itu juga masuk neraka. Makanya bulan Ramadan, oh udah yang punya dosa yang orang tuh minta maaf. Tidak ada sejarahnya orang itu punya dosa mana. Ya. Mak gue punya dosa yang gue lah. Ya. Bapak gue dosa dia mesti minta maaf. Dia dia bapak, dia terima. Kalau di dosa dia minta maaf. Ya anak ngomong begitu aja durhaka. Minta ampun sama ibu bapak masuk Ramadan, minta maaf. Kalau cerita, udah aman gitu, aman. Allah lalu Allah jauhkan dia. Kul amin, ucapkanlah amin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. amin, aku jawab lagi amin. Buat yang diaminin karena dikenal tiga ya. Iya. Tinggal satu lagi. Wa man dzukirta indahu Siapa orang yang disebut namamu di sisinya Falam yusalli alaik tapi dia tidak selawat kepadamu Sebut nama Nabi tapi tidak selawat Kita kan makanya minimal nama Nabi Muhammad disebut kita minimal sekali Muhammad sendiri alaihi minimal ya kalau kita udah jawab itu kesononya enggak nggak nggak jawab enggak apa-apa ya kalau orang lagi ngajar lagi ceramah ngajar ceramah lagi ngobrol ngobrol ya dia di awal pembicaraan atau di tengah atau di akhir diucapkan nama Nabi Muhammad kita tu mesti Allahumma sholli husna. Terus diucapin lagi ke sono. Boleh enggak jawab. Yang penting sekali dari itu. Kalau sama sekali itu seratus kali nyebut nama Nabi Muhammad, kita enggak nyebut. Nah, Allah, wah bahaya. Berarti orang masuk di doa Nabi, ini eh, doa malaikat. Disebut namamu yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia enggak selawat kepadamu. Pamata dia mati pada nak maka masuk neraka. Kalau kita seumur hidup kita pasti ada ya. Pasti ada selawat kita. Dalam hari ini enggak orang sebut nama kita enggak sempat selawat misalnya karena kita lupa lalai. Tapi kemarin-kemarin sebut ya dong. Itu aman nih yang dimaksud sama sekali enggak itu. Sama sekali sama sekali nggak nggak tergerak hatinya buat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Fadakalan nar maka masuk neraka. Fa'abadahullahu Allah jauhkan dia. Kul amin fakultu amin. Nabi jawab amin. Itulah yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama masuk Ramadan orang itu belum dapat ampunan Allah dia akan masuk neraka itu diaminkan menjadi. Yang kedua yang durhaka orang tua tak masuk surga diaminkan juga menanti. Yang ketiga orang yang enggak berselawat kepada Nabi Muhammad ketika namanya disebut maka orang itu juga diaminkan masuk neraka. Ya? Kan? Mana orang bilang selawat bid'ah? Wa Muhammadu wa Muhammadu bin Mansur as-Sima as-Sam'ani an annas daripada annas hmm. innama sumiya ramadhana li'annahu yurmidu dzunub disebut ramadhan karena dia ngebakar dosa disebut ramadhan karena bakar dosa makanya orang kalau masuk ramadhan dosanya dibakar ya, lumer dosa habis ya wajar kalau dibilang masuk Ramadan nggak dapat ampunan pakai karena Ramadan sendiri maknanya sudah lama. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ikut nahna. Awalnya ini rahmat. Lalu rahmat Allah yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Segala kebajikan dinilai parmu. Yang sunnah dijadikan wajib pahalanya. Yang wajib ratus ratus kali lipat dia punya balasannya. Iya. Berarti kita kalau berbuat baik di bulan Ramadan itu kelipatannya sekian ratus di bulan lain. Iya. Jadi ada saat yang dilipat gandakan setiap aman, ada tempat yang dilipat gandakan setiap aman. Kalau Mekah ya, Mekah, iya. Madinah, di mana lagi? Baitul Maqdis ini. Nah, ini di mana ya Pak? Palestina. Palestina ini di Aqsa itu itu di Madinah sama di Mekah tempat yang dilipat ganda di Mekah tanah Arab tempat kalau ini waktu Ramadan itu saat saat kalau mingguan Jumat ya Jumat untung banget kita jadi umat Rasulullah Setiap amal gitu ini pada kalau keburukan, keburukan kita berbuat satu, satu. Kalau kebaikan bisa berubah. Asal jangan keburukan kerjain tanah haram ini. Ya. Udha'aful hasanat Tudha'aful eh, sayyat kama tudha'aful hasanat Dilipat gandakan ke keburukan sebagaimana dilipat gandakan kebaikan. Oleh tanah haram. Makanya orang yang berbuat maksiat di, di tanah haram ya hatinya mardut. mardut. Kata ulama kalau umat Rasulullah dia berbuat salah, berbuat dosa yang yang enggak besar gitu. Bukan zina, bukannya mabok, bukannya judi, bukannya nyolong gitu. Ya perbuatan ya orang mukmin deh, ya, enggak hilaf juga. Entar matanya ngelantur ke sana gitu. Nah, ya kalau melihat perempuan yang mudaan Enggak, enggak orang biasa enggak anak muda enggak orang tua gitu ada juga orang tua yang masih itu. ada itu kan namanya ya kegelincir atau memang nah itu satu dia punya dosa tetapi berbuat kebaikan tertutup Ame satu kebaikan ditutupin tinggal sembilan deh <laughs> kan sepuluh ya. Wa atbi'i sayyi'ata hasanatah tamtuha. Iringin perbuatan jahat dengan yang baik, maka yang baik bisa ngapusin, nutupin. Kata ulama, dia berbuat jahat satu, dia berbuat baik sepuluh. Jadi nutupin yang satu, diambil lagi dari yang sepuluh satu, tinggal sembilan. Masih untung. Kita dengar gini jadi dari doyan masih ada ya, jangan. Jangan, ini maknanya jangan. Bukannya disuruh. Jadi kalau ada umat Rasulullah yang masuk neraka, tahu model gimana itu? Mungkin ibadahnya ria, ya. Ria, sum'ah, ujub, sombong. Itu yang bisa menghalangi amal pahala. Kalau ini bisa dihindari, untuk ya. Dalam sumur dia ada satu, dua, tiga, empat yang ikhlas itu nyelamatin. Ya. Apalagi bisa setengahnya. ومحمد والطبراني والبيهقي عن عمر رضي الله عنه ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائل الله فيه لا يخف dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Baihaqi daripada Umar radhiyallahu anhu Orang yang menyebut Allah di bulan Ramadan maghfurun lahu diampuni Ya. Iya. Nyebut Allah aja. Gimana dia tasbih, gimana dia istighfar, gimana dia oh, Masya Allah, gimana dia baca Quran. Ya, di bulan Ramadan. Makanya suruh banyak zikir, iya. istighfar, segala macam. Ya. Tasbih juga banyakin di bulan Ramadan. Yang sering kita baca apa Subhan Subhanal Malikil Kudus ini. Eh? Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Mahfuz, Subhanal Malikil Hayyul Ladzi. Allah. Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula. Oh. Ubel tuh murung kalau orang bilang tuh kalau yang ngerti dia ngerti ini ketika dibaca itu tasbih ba'da salatil witir ya. Di bulan Ramadan dia kerurupan pahale. Udah terawihnya 23. Eh 20. Ditambah witir 3. Berjamaah. Habis itu dia istighfar. Dia taklil. Dia tasbih. Kerurupan. Kerurupan. Itu subhanallah walhamdulillah. Berapa suruh ini? 40 ya? Simba, a, ah, alif. Ya udah 40 deh kayaknya. Ada ngitung ribet nih. Eh. Ya. Ntar boleh hitung, tulis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Kurang lebih 40 deh hurufnya. Satu huruf dinilai 10. Bukan subhanallah 10, sinnya sub. Sub 20. Sub 20. A berapa? 40. Nah, 50. Berarti kalau 40 huruf, 400 kali baca. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa wallahu akbar. 400 kita dapat kebajikan. Ini bukan aneh ngomong hadis. Ada hadis. Ya. Kalau dibaca tiga kali, kali aja 400 kali tiga. 1200 kebajikan. Baca begitu doang dapat 1200 kebajikan. Ya Allah, gimana di bulan Ramadan bacanya? Setiap kebajikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, demi ucapan subhanallah itu lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Ya. Ana wa alhamdulillah wa la ilaha illallah ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Lebih aku cintai daripada terbitnya matahari karena mahalnya. Makanya Ratibul Haddad masuk ini. Alhamdulillah itu bukan orang sembarangan, wali. semua ini zikir itu mengandung nilai kebajikan yang sangat besar Fadilah. Dari mulai ayat kursi, amanah rasul, la ilaha illallah dahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu. Itu berdasarkan hadis semuanya. Hadis tentang fadilah-fadilah yang wirid atau zikir yang nanti dilatih itu. Dia Habibullah bukan ngarang. Ini ada hadis itu dimasukin ke ada hadis keutamaan pikir, Cuman susunannya diajarin di Nabi. Diajarin langsung. Dimasukin yang pertama ini dulu, yang kedua baru ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Jadi dibimbing. Bukan mengarang nyusun sendiri, nggak kayak kita mau baca nyusun sendiri. Jadi dibimbing Rasulullah. Nyusunnya dibimbing. Bayangin, isinya bagus, cara nyusunnya dibimbing. Lantas surat Ibul Hajar ngalahin semuanya. Ya, sampai Habib Umar mengatakan gurunya sendiri mengatakan Ratib Hadat itu udah mencukup, mencakup ratibku. Hmm. itu gurunya. Ratib Hadat itu sudah mencukup, mencakup ratibku di dalam. Orang haji nggak dengeran Ratibul Atos ya. Ratibul Hadat bukan ngeremehin Ratibul Atos, emang udah begitu atau gimana? Berarti ya. Allah kan? diundang. Diundang ngelatih orang haji. Ada Habib Ahmad Benhil al yarham juga. Habib Ahmad biasa baca Rasibul Opos. Kata Habib Ahmad, oke, Fadol baca Rasibul Atos. Ini biasa kalau orang ngelatih haji, ada katanya. Enggak atau saja. Kalau nggak jadi berangkat, aneh nggak tanggung jawab ya. <laughs> Kata Habib Ahmad. Kalau nggak jadi berangkat, anda nggak tanggung jawab ya. Jadi apa saya ada ya ada. Jadi rupanya ulama bercanda juga. Jadi saya tahu orang ngomong, ayo baca Ratibul Hadas. Abi baca maunya hadat Biasanya lagi hadat orang orang apa namanya? Orang berangkat haji. Biar aku mal sama Ahmad Benir ya. Pengennya autos. Kata Abi Bagir, anda nggak tanggung jawab ya. Bercanda Kalau yang jamaah yang muda nggak jadi berangkat haji, ini nggak tahu jawab ini. Jadi ada deh. Ulama bercanda tadi, bercanda tadi. Apa tuh zikir yang orang banggain? Jalan-jalan apa sih? Hah? Jalan-jalan sih yang itu. Yang Sayyidina Ali itu. Itu Amiratibul Haddad nggak nggak nggak satu bait gitu. Nggak satu bait nih. Gitu. Wal bai'a wasailullah fihi la yakhif. Dan orang yang minta kepada Allah di bulan Ramadan la yakhif, enggak bakal dikecewain. Enggak bakal kecewa. Yang minta enggak bakal kecewa. Dosa diampuni. Yang minta enggak kecewa. والبيهقي عن عبد Naumus saimi عبادة وسنته suntuhu وعمله مضاعف amaluhu مستجاب wa du'ahu mustajabun wa zambuhu Bayhaqi dari Abdullah bin Abi Aufa tidurnya orang yang puasa ibadah bukan tidur yang terus tidur yang karena dia capek lelah letih lemes jadi akhirnya tidur juga ngilangin itu lagi lelah, lebih capek, haus, lapar. Ya. Itu ah, itu ibadah itu. Wasumtuhu diamnya tasbih. Diamnya tasbih. Mana ada orang bulan sekarang kita diam jadi tasbih. Ya. Diamnya tasbih. Orang lagi puasa diam tasbih. Mana ada hadis yang diriwayatkan orang diam di luar bulan Ramadan dihitung tasbih. Ada tawar menawar tasbih kalau orang beli hewan korban. Kata Sayyidina Ali kalau mau aja. Orang kalau dia keluar dari rumah pengen beli kambing. Beli kambing buat korban. Kan setiap langkahnya itu kata Sayyidina Ali. Ana madinatul mau ali babuha gimana dia sembarangan ngomong. Nah mungkin dong. Karena ada akbar, ada asar. Ada hadis, ada maqal sahabat. Sahabat ucapannya juga nggak ada yang bertentangan dengan hadis lagi Nggak akan mungkin ya, nggak mungkin dia keluarin fatwa sendiri. Saya mau tanya ilmu, ahli pintunya. Ya, Sayyidina Ali mengatakan seorang yang kuat dari rumah dia mau beli hewan korban. Itu setiap langkah yang dia jalan itu itu dihitung 10 kebajikan, 10 sayiat dihapus. 10 kebajikan dapat, 10 sayiat dihapus. 10 derajat dinaik, Bayangin, baru satu langkah. Dua, tiga, empat, lima, berapa? Kalau dia ketemu, nawar. Berapa? Tawaran itu tasbih. Yang saya maksud. Ya, ngomong tasbih aja. Tapi kalau diam tasbih, hanya Ramadan. Orang yang puasa. Diam aja. Tasbih. Sekali ngomong pelan ya, jangan langsung berat, jangan. Jadi kalau nawar kambing biar biar rewel gitu ya. Jangan sekali jadi rewel aja, biar aku tasbih itu makin banyak. Tukang kami pegel orang bawel banget nawar, pinter nawar banget. Ya. Cuma jangan kagak jadiin kesiang. iya kan? bikin gampang nih jual eh, ngebeli gampangin gitu kalau miring-miring dikit mah harga ya bayar oh disuruh juta lima ratus dia juta enam lima lima puluh dia kita ibadah bayar kayak gitu cuman asal nawar aja biar tawarin jadi tasbih dia bayar setiap satu dirham kalau dirham itu nanya setiap satu dirham itu dilipat gandakan jadi tujuh ratus satu dirham tujuh ratus Kalau dibayar seratus dirham, ya jadi berapa itu? tujuh ribu eh. eh tujuh ratus saja. Pakai anda ini. Ila sab'i mi'atin ya. Ila ada di di'atin. Kalau dia bawa lalu ditambat. Di rumahnya, di musola, di mana aja itu hewan ditambat. Sambil nungguin mau dipotong. Itu tujuh lapis bumi ke bawah. Ya. Di lingkungan dia ditambat, itu mohon ampun seluruh makhluk Allah yang ada di lapisan tujuh, tujuh lapisan. Mau batu, mau tanah, mau pasir, mau apa yang ada di situ sampai tujuh lapis mohon ampun kepada Allah buat orang yang mau korban tadi. Lalu dipotong, dibagiin setiap suap, bukan setiap kantong. Setiap suap itu dihitung, dihitung bebasin budak. Besar pahalanya. Ya. Kalau hadis yang kita sering dengarkan al-udhiyah bi kulli sya'natin hasanah. Setiap helai rambut hasanah. Berapa rambut tuh? Hitung aja. Besok jajalin di kampung hitung bulunya. Lu ngapain gua hitung bulu Gue dapat berapa nih hari ini? apa-apa. Kalau sanggup hitung bulunya itu. Orang sebenarnya gimana sih korban yang sunnah, gimana korban yang wajib? Yang sunnah boleh kita makan sepertiga, tabaruk. Kalau yang wajib jatuhnya nggak boleh. Bukan berarti korban jadi wajib, kecuali nadar. Saya kalau punya duit, dapat nih sebelum ini saya mau begini ini. Okay. Ya, orang ngomong, saya nadar mau korban besok, eh benar dapat, ini nadar wajib. Itu disebut korbannya wajib, kerjaannya wajib. Kalau yang mau korban wajib yang gimana sih selain nazar? Ada omongan. Lo mana lo? Gue beli kambing buat korban aja nah, wajib tuh. Dagingnya nggak boleh dimakan. Lo mana lo? Beli kambing buat apa? Buat otot korban. Jadi korban tuh nanti. Jadi korban. Surahnya gitu. Ya. Jadi jangan dimakan sama sekali. Kalau mau juga minta yang lain kayak panitia unita yang korban lain itu pengen juga nyatir pakainya kayak gitu serapat nggak hmm. apa-apa jangan kambing yang dari kita jangan makanya panitia kadang-kadang pinter aduk dulu ini semua ini ya lupa baru kasih yang korban sekantong dua kantong dia ngerasain juga kalau korban sunnah memang sunnahnya dia mah ambil sepertiganya buat makan dia keluarganya supaya tak baru bagi korban supaya berkah gimana korban sunnah jalan aja jangan ngomong pape mau kemana lo ke sono aja kambing pak kambing berapa itu? buat apa pak enggak ya, mau beli aja mau beli aja taruh di rumah ya ngomong pape pas tanggal sebelas dipotong aja sama sih. ya, panggil tukang potong potong Gak ada yang ngomongan korban ya itu saya dapatkan dari mualim Syafi'i Azani. Dia yang bertanya, dijawab begitu. Oh, wah ini kan kita samar, yang mana sunnah, yang mana wajib. Jadi begitu, yang nggak disebut korban. Ya. Jadi rata-rata kita semuanya jadi nggak boleh makan itu sebetulnya. Kebanyakan kita, oh kita korban itu besok yuk beli kambing buat korban. Buat korban udah jadi wajib tuh. Dagingnya maknanya dagingnya jangan dimakan. Yang korban kita. Kalau yang lain boleh. Kambing yang lain boleh tuh, Enggak harus orang miskin yang yang dapat yang boleh makan. Orang kaya boleh juga. Ikut Kalau misalnya panitia nanya sama yang punya kambing. Hmm. Ini kambing nama siapa nih? yang punya kambing jawab dan misalnya nama si A nanya. Itu jatuhnya gimana tuh? Jadi korban wajib? Iya, kalau jadi itu korban wajib. Ada ikhtilaf di dalam mengorbankan orang yang sudah mati. Ikhtilaf. Ada mengatakan orang mati itu kalau dia izinin korban nggak boleh dikorbanin. Tetapi yang muhtamat mengatakan orang yang meninggal boleh aja. Dia kata dia nggak pernah izinin waktu hidup. Lo kalau gue mati, gue belum korban. Kalau gue mati, lo jangan korban gue. Misalnya, ada orang yang bakil banget, sampai matinya bakil. Hampir mati juga ya. ya. Kata yang pertama, dia nggak perlu begitu. Dia diam aja, yang ngomong apa Dia meninggal. Lalu yang hidup korbanin, boleh. Kenapa? Kulubir setiap kebaikan itu boleh. Jadi nih, sedekah. Karena amal yang nyampe kepada mayat tiga. Ya, sedekah, ya doa, sifat, kalau kira atur Quran ikhtilaf tetapi yang yang banyak mengatakan nyampi, cuma berapa imam aja bilang kagak nyampi. Kira Quran kayak Imam Ahmad eh Abu Hanifah awalnya nolak, tapi ketika dijelaskan bahwa seorang ulama termasuk Ibnu Umar juga wasiatin kalau saya meninggal bacain Fatihah kemudian surah Baqarah ya lalu sampaikan pahala ibadahku lalu mereka silakan. Oke kita sampai sekarang bacain orang Fatihah Quran, khatamin, pahalanya kirimin, nyampe. Kalau sedekah, nggak ada lagi yang ikhtilaf bahwa sedekah yang dihadiahkan kepada almarhum nyampe. Habisnya banyak, habis sedekah tuh. Jadi orang tua eh, anak sedekah, kalau pahalanya buat bapak saya, nyampe. nyampe. Bapak, apa ya? Ya? apa doa ampunan nyampe. Percuma kalau nggak nyampe Allah katakan Rabbana rabbil والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Allah yang ngajarin tuh ya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman Rabbi ighfir li wa li walidayya Rabbi akhir yang ada lagi ayat itu ada kan ada kan Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma ada Rabbi ighfir li Rabbana ighfir li Rabbana ghafirli wa liwalidayya wa bil walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Kok habis Rabbana ghafirli? Rabbana ghafirli ya. wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Lihat doa ayat yang memerintahkan doain mohon ampun kepada Allah buat diri kamu dan orang tua kamu, tak orang mukmin. Kalau ada orang yang bilang doa nggak nyampe, ada kita bukan ayat dengan daya kafir. Kafir. Itu disuruh gitu. Makanya tahlil dilihat tahlilnya nak sih? Yang dihasadin, yang dibilang nggak diterima apaan itu? Netepinnya, taruh deh netepinnya jadi bid'ah, tapi isinya jadi bid'ah lah kan kagak ya? Netepinnya taruh deh sehari, dua hari, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, taruh dibilang bid'ah netepin. Tetapi muatannya isinya apa jadi bid'ah juga. Padahal isinya sini La ilaha illallah, astagfirullah, subhanallah, Allahumma salli, Allahumma ja'al wa awsir wa taqabah, sahabat magar, anau minal ilaha ilahuhi. Itu kan nabi. Wadam, uh, eh, apa itu tadi? Wasumtuhu tasbih wa amaluhu mudha'afun. Amalnya dilipat gandain. Amalnya dilipat. Wa du'ahu mustajab. Doanya mustajab. Wadatku maghfur. Dosanya diampuni. Ya. Makanya kalau udah mendekati mendekati Ramadan, kita minta itu aja panjang umur. Ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Karena orang masuk Ramadan untung. Ya. Wallahu a'lam. Malam minggu kita gimana istirahat? Tawakuf. ha Iya biar orang ngotong satu deh ini. Iya. Hah? Iya. Oh, kalau yang ngajar mah nggak capek. Yang ngajar nggak ngotong, Cuman yang panitia musola ntar deh. Jadi capek. Gimana malam minggu? cepat, Hah? Tawakuk dulu ya. Tawakuk. Insya Allah minggu depan. Yang perlu diingat bahwa hewan korban itu semuanya nggak boleh jual ya. Semuanya, hati kakinya, hati dia punya kulit jangan jual. Haram hukumnya menjual hewan korban. Dagingnya, kulitnya, kakinya, palanya. Sama halnya haram dijual, haram juga jadi upe, Menjadikan itu sebagai upah. Nggak boleh. Jadi iya, bang motong berapa dia? 200. Tapi misalnya up ini jangan. Ya. Kalau dia mau minta kita kasih. Cuman kan ntar panitia semuanya terima dulu. Jangan potong-potong, kalau ini buat dia langsung. Dia langsung nggak pakai kasih panitia dulu, langsung ditekel dia. Gitu ya. Boleh dia bisa kan? aku dia betul. Banyak yang potong begitu. Dimotong berikut pale ini kulit. Kalau yang dipotong 20 didapat pale 20, kulit 20. Belum kulit. Jadi upe aja. Kulit gimana? Panitia bagiin kepada yang mau, yang mau, yang mau kasih kulitnya. Lu buat apa? Terserah lu mau goreng kayak kulit. Apa mau hadiah lagi buat musola ntar? Ya, yeah. boleh ini eh, hadiah nih, ini hak nih, aneh hadiah lagi buat musola. Musola terserah deh, ntar mau jual jual deh. Kulitnya buat masukin kas gitu. Jangan langsung dijual, nggak dulu, Mesti ada yang berimi dulu. berimi hak dia, nih hak gue nih, kasih. Jangan kulit nih, nih, nih. Karena dia udah beli kulit, lalu dia mau kasih lagi ke orang boleh kan? Boleh. Kalau dia udah terima, dia mau jual boleh kan? Boleh. Yang nggak boleh langsung jual. Di panitia langsung nggak boleh. Paham nggak? Cuman beda itu kuarin dulu tuh hak. Tuh kulit, kuarin dulu hak orang. Hak siapa aja deh. Tetangga kayak panitia kayak kuarin dulu. Ini eh, kulit ini buat lo nih, nih, nih, nih. Udah semuanya. Ya, yang beli kabur aja pulang jual sendiri. Ya udah, hak dia. Hak dia. Cuma jangan kasih lagi lagi. Ntar kulit juga, daging juga, pale juga, kaki juga. Diatur ya, nggak kulit, disarapin. Disarapin nggak kulit. Ini gue kasih lu, ntar pulangin lagi ya. Nah, itu namanya disarapin. Jadi pulsa juara doang, nggak boleh. Kasih kasih, Jadi PST Ustaz eh, tahu sama tahu ya. Disaratin nggak boleh. Tapi kalau kesadaran sang adi hela, orang bilang dihela dulu. Lo gobat, lo hele deh katanya. Diterima, dihele. Kayak kurang putih ya, Amin. <laughs> Allah Allah. Jala ya, Rasulullah SAW Aku La ilaha illallah نعمل به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من عمي زينا من حمي وكرمنا من سجوه وجميلنا من عافية ربنا آتنا من الدنيا حسنة ومن الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله على نعم الله الحمد لله بركة الله الحمد لله حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام يا ربي عن شان وعن يا رسول الله عليك السلام يا شفيع الخلق يوم الزهاد يا مهيمن يا قيوم صل سلم على خير الانام يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم